Sih juga pada Pak dan Rem seluruh yang punya hajat ini juga Karang Taruna SMK Satya Karya ya bersama dengan Pak Kapolsek ini sudah merencanakan sudah cukup lama sekali dan alhamdulillah terlaksana dengan cukup meriah Insya Allah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang pantas. Tolong jaga kesehatan, jaga keselamatan dan hati-hati karena ini banyak. Jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai kecopetan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Sambutan berikut dari Rois Panitia Bapak Kapolsek waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun para habib, para kiai, para alim ulama yang selalu saya hormati, saya rindukan nasihat, bimbingan dan petuannya. Wabil khusus Al Mukarram, Sahibul Fadilah, Wal irsat, Wal karamas, Syekhina wa Mukarramah Al Habib Syekh bin Abdul Qadir Asegab yang merupakan guru kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Karanganyar, Bapak Wakil Bupati Karanganyar beserta rombongan yang terhormat Ibu Kapolres Karanganyar, Ibu AKBP Dr. Anda Haja Martireni Narmadiana MSI beserta para pejabat utama Polres Karanganyar dan para Kapolsek jajaran Polres Karanganyar. Yang saya hormati Ketua Yayasan Satya Karya Bapak Siranto BE beserta jajaran yang terhormat Kepala Sekolah SMK Satya Karya Bapak Mulyadi ST beserta para guru, karyawan dan siswa-siswi SMK Satya Karya. Yang terhormat seluruh kepala sekolah SMK, SMU, SMP se-Kabupaten Karanganyar. Panjenenganipun para tamu undangan Bapak Jemaah Pengajian Polsek Karanganyar SMK Satya Karya berzikir dan bersolawat yang berharga yang berbahagia serta tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan melimpahkan keimanan, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bermunajat silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan bisa bertemu kepada guru kita semua Habib Syekh Bil Abdul Qadir Asegab yang kita muliakan. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Sayyidina Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kami atas nama panitia mengucapkan selamat datang kepada Habib Syekh bin Abdul Qadir Asegab beserta rombongan Habib Mustafa Mulahela, Habib Abdurrahman Alatos, Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Ahmad Hudaya, Kiai Haji Hafizi, juga Bapak dan Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami mengucapkan juga terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kami haturkan kepada semua yang telah membantu memberikan dukungan serta dorongan atas terselenggaranya kegiatan pada malam hari ini yaitu jajaran Pemkap Karanganyar, jajaran Polres Karanganyar, jajaran SMK Satya Karya dan Masjid Asyukur yang di Popongan ini. Juga kepada seluruh panitia penyelenggara, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Hari ini pengajian Akbar, Polsek Karanganyar dan SMK Satya Karya berzikir dan bersolat terselenggara berkat kerjasama Polsek Karanganyar, SMK Satya Karya dan Takmir Masjid Asyukur Harjosari. Pelaksanaan kegiatan diselenggarakan hari ini Selasa 30 September jam 19.30 di lapangan sepak bola Harjosari Kelurahan Popongan yang disiarkan oleh satu Radio Al Hidayah Surakarta, dua Radio Swiba Karanganyar sehingga bagi jemaah yang berhalangan hadir dapat mengikuti acara ini dari rumah masing-masing. Maksud dan tujuan dengan salawat meningkatkan kecintaan terhadap uswatun hasanah Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama bagi seluruh jajaran Pemkap Karanganyar kepolisian Resor Karanganyar, pelaku pendidikan siswa-siswi sekolah SMP, SMA, SMU dan SMP serta seluruh masyarakat umum. Dengan salawat meningkatkan kecintaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan salawat mempererat hubungan umaroh ulama dan rakyat. Dengan salawat kita akan selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Demikian laporan kami aturkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Saya tempat salah. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah apa yang disampaikan Ibu Kapolres tadi dan Bapak Kapolsek sebagai Rois Panitia Alhamdulillah dalu niki Kula dengan sedaya saged kembal dan memiliki majelis berkat pengeyelan Bapak Kapolsek dan rombongan Dugi nggen kula niku kamu. kathah namu icik rembukan bab tanggal. Kene njaluk tanggal kono njaluk tanggal kene ngaten. <clears throat> Kebetulan ada satu yang membatalkan. Belum siap karena ada tugas. Sing batalke ya polisi. Belum siap. Polisi pun di Kapolres Wonogiri. Kebetulan-kebetulan ada acara mereka Kapolres Wonogiri di malam hari ini longgar lagi. Niki nguping kabeh. Rombongan ngeyel niki. Ya sudah buat saya coba buat saya aja ngeyel ngono kabeh. Among gosek kowe teko anyaran njaluk wae sing lawas-lawas durung. Tapi subhanallah sing lawas-lawas ya mboten siap, sing siap gor karangan arep. Ya bismillah Alhamdulillah malam ini terjadi dan Masya Allah luar biasa Sebetulnya saya di tempat ini reuni gitu. Masjid itu Masjid apa namanya Asyukur Itu dulu tempat saya dakwah pertama-pertama masuk karangannya juga di situ Masjid Asyukur ini sablahnya Kapolsek tapi Kapolsek yang biar orang kenal kali belum Saniki kapolsek Masya Allah seneng solawatan sini seneng solawatan. Alhamdulillah. Koramnya di situ ya, sampingnya ya. Oke, di situ juga Masya Allah. Dulu penuh dengan masalah luar biasa. Wangel banget solawatan. Enak eh, wong ngayal ngayal bian. Masuk keluar, masuk keluar. Akhir melebu di sini wong wong tua kadang. Ini kenapa sih kan merusak pemuda-pemuda. Walah apa? Biar kisah saya kau nonton ini. Ini hasil 10 tahun yang lalu mungkin. Ini hasil Dan saya tidak pernah lihat lapangan ada di belakang kapolsek <laughs> lapangan kados kata boten pernah. Ten langsung pulang, masjid langsung pulang. Jadi subhanallah. Di masjid dulu wong selawe, wong seket maksimal satu. <laughs> Saiki masjid ora cukup. Di sini wong kaya ini ambruk. Wahai orang-orang tua yang ada di sekitar sini, ini adalah hasil doa jenengan buatan kulo Saya saat itu ngajak putra putri jenengan Babi wong sing waras tapi kata kata wong sekitar kita ini Buatan terima. Biar. Biar buatan terima. <laughs> Waktu itu juga ada pertanyaan juga. Habib mengapa pemuda-pemuda daerah sini ikut Habib terus kelambini dari dua-dua Neng jumat ini nganggu kampi jowo nganggu surban, nganggu barang. Gaya-gaya memang mau karanganyar kan ahli gaya. Melu selamatan tindoi jumat sing nganggu kelambing ini. Lah dulu bapak-bapak sekitar sini kan bingung. Ini dulu anakku kok waras. Biasanya kur gitaran neng gon pojokan kono kuwi karo ya <laughs> lagunya satu malam. Iki waras. Tapi berhubung warasnya dadak bapak-bapak itu ya bingung. Ini acara apa ini? ya? Aliran apa ini kok koyong ini ini? Saya didatangi waktu itu sama bapak-bapak mungkin ini bu enak bu enak Orang bapak-bapak ini dan kenal pokoknya yang penting kula saya sampaikan ini ini ini hasil doanya bapak-bapak dulu yang datang ke rumah saya pertanyaannya bapak-bapak itu tak iling-iling terus mengapa anak-anak kami terus berubah dan sholat Jum'at nanti kaya ngono satu yang kedua, mengapa anak-anak kami kalau ada orang yang mati, orang meninggal itu gugur nih kok subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Mengapa? Oh. Yang ketiga lali aku. Yang ketiga ini apa ya? Ah, aku tak iling-iling sih. Sing penting loro ki iling. Saya bilang Pak betul. Saya tip oh yang ketiga itu Mengapa anak-anak itu kok sekarang berani dengan orang tua? Apakah ini didikan Habib saya? <laughs> saya waktu itu kebetulan tiang-tiang dugin dan kula kula ndamel napa saya pakai baju batik belalang dua si tok. Sengaja kanggo kelambi batik nganggo kupluk ireng. Lho Pak Harto. Ireng lupa uang Indonesia. Saya pakai saya duduknya di pojokan sebelah sana orang duduk mepet tembok orang memang tak sengaja hormati wong-wong tua saking Karanganar terutama potongan ini iya aja sari pun dikira-kira subhanallah datang sudah wae tak sambut tak rangkuli tak nyenengi padahal kita harus nesu aku wong tua-tua ini harus mengklarifikasi permasalahan wah saya jawab para pertanyaan ini Pak Ustaz saya mau tanya langsung oh siap oh, ini siap tak wae anak buah polisi siap ini bagaimana menurut Bapak pertanyaan tiga tadi? Oh ya Pak, insya Allah. Saya pertama tanya Pak Nyonya Ngapunten, nopo riyen niku putra putri jenengan, putra putra jenengan sing jenengan tangletaken niki wong waras. Apakah putra putra anda dulu itu wong wong sing mlebu masjid? Pak kan Pak? Saya bilang ini gitaran. Nenek wong wedok siswi. Bien, bien, saiki orang. Lah subhanallah mlebu ning masjid kan bagus to Pak. Mang jenengan malah terima kasih. Lah itu kelambinya bajunya kok model ngono iki modele sapa? Wah, aliran mana? Zaman Kanjeng Nabi kelambi kaya ngono kuwi disenengi Kanjeng Nabi. Lah berhubung kula niki penduduk negeri es Indonesia ini saya pakai batik Pak. Niki batik. Nah, niki ke masjid itu bagus mau pakai apapun silahkan pakai batik corone wong Indonesia itu pakaian yang resmi dan bagus monggo Wong kanjeng Nabi niku seneng sama warna putih mau pakai dua karepmu ora dawa karepmu sing penting nutup aurat dan sopan. Lari orang wong Indonesia pantes yang gue batik yo ya mau wong kula nggih batikan niki mangki ngali batian padahal tak nggo pisan kuwi Ora pernah nganggo nek dikai wong tangguh ya kecilin ya, seperti kancing arep buka bayang bilang eh, bismillah nganggo kupluk-kupluk eh, jilih ini. soalnya ben ngerti nek aku ki Indonesia asli walaupun wajahnya jenggoten lahir Solo ulang tahun di ya Karanganyar ora singgah sing ya apa-apa <laughs> ya ora nyindir supaya ngomongin boleh poros ini orang ini ini hadiah buat saya itu seperti ini Wong sakmene akeh ndongake iki lak wis luar biasa. Pertama itu. Yang kedua, Pak. Putra putri jenengan niku nek ngubur yang niku subhanallah iki ya wong waras. Masa ngubur wong mati kok malah miso-miso. Pisuane ora tak sebut kene ngene soalnya ora cocok, ora pas. Disiarke radio loro iki sampeyan. Kok dikira dosa miso. Kalau dengan cara visual gini kira-kira kalau subhanallah apa ini pak? saya subhanallah. Nah, ya wes, ojo kakean cerita. Wis to, oh, nek enek wong ngubur subhanallah walhamdulillah wong neng semanggi nggen kula niku. Wong-wong mendem nek ngubur menungso lucu tenan. Wong mendem. mendemnya nyekel kile kerandanya. Lah, iya lah. Uh, ya mendem ing ola Loh, carane bener tapi menungsone sing ora bener, ngono lho. Carane bener. La ilaha illallah. Kan eling nanti. Ingat kepada Allah. Ngubur wong mati, ya. Itu ingat sama Allah. Orang ngubur wong mati ki eling iso dikongkat cepat-cepat orang kalau ada orang yang meninggal kuburlah dengan segera lah saya ini lihat kadang ngomongin ngarteke hadis kisah ke dewi segera ke pelayan hmm. langsung orang baca apa-apa ke kuburan belum tidak-tidak mulai Orang kaya ngono dron kowe iki hasil ora mudung apa-apa. Maksudnya kanjeng Nabi segera ke aja kesuwen maksudnya. Bukan terus pencolotan malah nek perlu kayak ono pesawat wet ngono wae. Seko remote control ora sambok angkat oh bengke ngono. Menungso bisa saiki aneh-aneh nek nerjemahke hadis. Niku timbang misui lebih baik pakai subhanallah Pak. Oh ya saya cocok. Nah, yang dahulu Pak kurang ajar, sekarang kok kurang ajar sama bapaknya? Oh, mungkin saya tidak pernah didik loh Pak. Saya tidak pernah mendidik putra-putra jenengan kan kurang ajar, bukan pernah. Kenapa kok kurang ajar mungkin? Lah bapaknya guru ngongkon sholat tapi bapaknya orang sholat. Lah tadi anaknya bosan bosen delok bapaknya. Tapi yo ya itu tetap walaupun kaya apa tetap kuwi bapakmu. Jadi supaya bagaimana anak-anak itu tidak kurang ajar, ayo dadi bapak sing iso dadi imam di dalam rumah tangga. Anak-anak orang kurang ajar. Lu anak-anak bokong kon salat kowe gerudat tutut wae nyekeli weteng. Sing nom-nom itu lho saiki-saiki sing bapak-bapak biyen ora salat kabeh. Jadi yang datang ke rumah saya itu orang-orang sholat mau ngapi-api, kepingin ngerti apa sebabnya kok berubah anaknya. Nah setelah itu saya bilang Pak setiap saya menasihati mereka kudu wajib berbakti kepada orang tua wajib. Tidak boleh walaupun orang tuanya kafir tetap kita harus berbuat baik terhadap orang tua kita harus itu Islam. Ya, itu pesan pesan sponsor daerah putih ini Harjosari ini nostalgia dulu Wih, setengah mati saya sama Habib Mohsin mesti wah melebu saka pinggiran iya. tolak al terus sing ngerbang wong telu tok ora enak blas ora enak blas selawatan ning ndi ning ndi iki berkat dongone wong-wong tua yang datang ke dan orang-orang tua yang ada di sini dan alhamdulillah berkat dumo para romo-romo kiai yang telah meninggalkan kita termasuk Mbah Luar biasa. Ayo kita syukuri terus kita. Ojo dadi wong sing males ibadah. Terutama ibadah pikiran kaya ngene iki silaturahmi luar biasa. Terus diomongi wong kaya elek-elek, biyen ora apa-apa. wong-wong ora waras, ora masalah memang sing ora waras-waras iku mlebu surga sing maras kaya kudu dum tentu malah intip-intip tak kok malah kakean ngomong ya bapak-bapak ibu-ibu hadirin dan hadirat dan pendengar radio dua orang nggak bu, sejenis radio ini dua ngono musibah suiba suiba karena musibah suiba karangannya suiba karangannya dan radio al hidayah ini permasalahan yang sering saya dapatkan di hari-hari ini dan akhir-akhir ini pulsa kuntek dalesi wong takok Beb, saya ini sekolah di salah satu sekolah yang mereka memerintahkan untuk sholat id di hari Sabtu. Sedangkan saya ikut pemerintah kepingin sholat idnya itu mengikuti pemerintah hari Minggu. Bagaimana kalau saya sholat Sabtu dan Minggu? Nah kan lucu tak? Wahai sekolah-sekolah termasuk SMK seneng ini, Ojo gawe bakdo dhewe melu pemerintah Nek ora melu pemerintah cabut izin-izin sekolah. Lu izin sekolah-sekolah neng pemerintah kok malah sekolah izin e, jaluk kata pemerintah kok sulate dhewe-dhewe akale. Kudu melu pemerintah lu jenengan dengan gini negeri Indonesia kok melu sapa? lu ini katanya puasa itu dengan hisap golekno dalil puasa dengan hisap golekno nggo aku. Terno ning omahku ngono. Iki lho puasa hisap dalile dong aku hisap sumu yate dengan ru'ya ngono lho ya coba dilihat Sekolah-sekolah yang memaksakan murid-muridnya untuk mengikuti aturan sekolah dengan sholat hari Sabtu cabut di sini. Bebas muridnya. Sing ngarep bakdo dino setu monggo. Sing minggu deh monggo. Tapi tidak ada yang memaksa teh sekolah NU misalnya NU ki baktene delalah Jumat delalah ini misal misal coba anu coba keliru Habib lagi ki ngelek NU lagi, memang yang tak go sampel ini NU ini liyane NU itu malah dikira aku ki ngelek-ngelek ini NU bola aku tau Jadi, waktu NU misalnya hujan ya alhamdulillah Orang pernah hujan itu aja ning dindi wis gua wae ora apa-apa kodanan ya enak ya saya minta semua di Karanganyar ini nanti ada sholat di mana jam 6 pagi di alun-alun pemerintah setempat mengadakan acara sholat Idul Adha jam 6 pagi di alun-alun. Oke, ya, semua manut. Nih ada orang sholat id dua kali berarti itu yang namanya bid'ah dolalah Sholat hari raya tidak di hari raya. Itu dosa, dosa bid'ah. Nah saya yakin hari raya hari Sabtu monggo mang sholat dina setu ojo sholat minggu. Setu sholat minggu sholat lain. Apa aku tak korban? melu Sabtu Kau sholatnya minggu padha Allah ke kabeh. Namanya ya nek sudah korbannya sholatnya hari Sabtu, hari Minggu ya korbannya minggu itu. Ya, Jadi nek kurban itu terserah Minggu, Senin, Selasa, Iso. Aja geger. Kemarin saya terangkan di Boyolali ada orang yang urunan sapi, Beb. Wong papat Pak dina setu sing telu Doni dina Minggu. Terus motonge piye, Beb? Motonge sak menungsane potongan kabeh. Pesisan wae ndak rampung. Lepas kok lucu. Urunan yo ya sing sing padha lho. Sesuk batoni saya satu, yo ya sing satu-satu urungane ayo sapi siji wong pitu. Sing batoni minggu urungane sapi. Nek saya melu pemerintah tetep orang melu liyane aku. Ya, insyaallah pemerintah tidak salah kalau pemerintah yo ya bener. Lah, ngene-ngene ini sing gawe masalah di dalam kehidupan Nanti mereka mengatakan jangan kita membedakan permasalahan ini, jangan ribut, kita harus tenang. Perbedaan itu bagus. Dan lebih bagus kan persamaan daripada perbedaan. Alhamdulillah. Isilkan bismillah harus selawatan baik. Bismillah ya insyaallah hati-hati mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dan keberkahan. Berkahnya turun air hujan ini berkah pula kita mendapatkan semua yang kita inginkan. Dunia wal akhirah. Dan Gus Karim malam hari ini pamit mestinya beliau yang ceramah tapi beliau tidak bisa hadir. Mohon maaf atas ketidakhadiran beliau. Doakan mudah-mudahan beliau selamat dan keluarga beliau selamat, pondok beliau selamat dan semuanya mendapat rahmat dunia wal akhirah dan semua umat jamaah umat ha, Nabi Muhammad yang menunaikan ibadah haji Semoga saat ini semuanya diberi keberkahan, kesehatan, keselamatan, haji yang mabrur, wa yang masykur, wa damban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Semua keinginannya insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bid din wa dunya wal akhirah bisabil Fatihah. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاة صلاة بالسلام المبين بالسلام المبين ہندوقات رسول الله يا قوي الكبير ويا من جاء بالحق المبين إلا الله malah wilan Eh, bismillah. Karena Bapak Bupati sudah hadir Waktu dan tempat kami persilakan untuk beliau memberi sambutan bagi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Penjenenganipun Al-Mukarram Habib Syekh Abdul Qadir Askap, Para kiai, alim, ulama, ibu kapolres, seluruh jajaran kepolisian Kabupaten Karanganyar tepuk tangan untuk Ibu Kapolres dan seluruh jajaran kepolisian Kabupaten Karanganyar Pak Wakil Bupati Bapak-Bapak Kepala Dinas Kepala Kantor yang rawuh Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Pak Camat, Pak Kapolsek Pak Den Ramil, para alim, ulama, kiai, Warga besar SMK Satya Karya Kabupaten Karanganyar seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah Allah ridho diberikan hujan rintik-rintik tanda Allah memberikan berkah pertemuan zikir pada malam hari ini semoga benar-benar mendapat ridho Allah melalui zikir, solawat, tahlil pada malam hari ini kita semuanya diberikan kemudahan diberikan kesehatan usaha-usaha apapun diberikan kesuksesan atas nama pemerintah saya Pak Wakil Bupati maturun sekali seluruh masyarakat Karanganyar dari hari ke hari semakin menunjukkan perkembangan yang luar biasa kerukunan umat beragama luar biasa meningkat tajam. Solawatan tumbuh di mana-mana berkembang sangat baik. Semoga melalui itu semuanya seluruh keluarga besar masyarakat Karanganyar ini selalu diberikan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kami juga berharap kesempatan malam hari ini yang sangat baik ini kami haturkan rasa syukur terima kasih jajaran Polsek melalui Bukapores bekerja sama dengan SMK Satya Karya telah menyelenggarakan satu acara yang sangat luar biasa, sangat baik, membahagiakan, menggembirakan. Semoga SMA Satya Karya berkembang maju, berkualitas dan dicari oleh masyarakat Karanganyar memberikan sumber daya manusia yang handal untuk menjadi pemuda-pemudi generasi sukses di masa yang akan datang melalui sering-seringlah bersolawat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami juga mohon jamaah haji yang ada di yang ada di Mekah Al Mukarromah dari masyarakat Karanganyar yang berada di sana nyuwun doanya supaya sehat, lancar beribadahnya, sehat kembali, pulang bertemu keluarganya juga dalam keadaan sehat, utuh menjadi haji yang mabrur. Untuk itu semuanya kita berikan hadiah Al-Fatihah. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك wa وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب alaihim waladdallin amin matur nuwun yang terakhir tentu kami berharap betul mari kita terus bahu membahu saling membantu sesamanya sebentar lagi Karanganyar akan memasuki ulang tahunnya yang ke-97 tanggal 18 November 2014 yang akan datang. Kami mohon doa restu dukungan semoga karangannya makin maju, makin berkembang baik, makin kompak dan makin rukun. Hindari masalah apapun, hindari perselisihan dalam segala bentuknya dan mari kita isi kemerdekaan yang sudah berusia 69 tahun melalui kegiatan apapun termasuk suburkanlah solawatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Semoga dengan hari jadi itu Karanganyar makin baik dan Alhamdulillah kita termasuk yang paling tinggi di X Surakarta dari tingkat kesejahteraannya berdasarkan laporan Bank Indonesia kita terus naik income per kapita masyarakat kita pendidikan yang gratis infrastruktur yang sedang terus kita kerjakan sebuah yang makin dikenal makin baik rukun dan tentu melalui Syekher mania solawatan terus berkembang baik Maturun, semoga Allah meridhoi setiap usaha keras, kerja keras kita semuanya, tentu atas kekurangannya pemerintah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maturun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak lupa nanti ditagih, nanti saya bantu kegiatan penyelenggaraan ini. 25 juta rupiah ya Allah Allah Muhammad peti ditagih ya rasa ditagih paham belum luar biasa Bupati ini sefatihah Bupati ini se kalau tak mangsul mawon nggih pulang Solo saja kalah karo bupatine selalu yuto fatihah kene ker solatun iya. Alhamdulillah ini kerjasama yang bagus mudah-mudahan terus Karanganyar akan lebih maju majunya Karanganyar karena penduduk Karanganyar ya majunya Karanganyar karena pemerintah Karanganyar yang didukung oleh rakyat Karanganyar kalau tidak tidak mungkin maju oleh karena itu mari kerjasama yang yang bagus sing rukun aja do geger nek arane anu, ora titik ngadakno pengajian lain itu sari itu aku yo ya kepingin neng seloke entuk sari itu yo ya ora untuk pengajian paling kurang saya sewu bantuan dari pemerintah lah yang misi-misi ini kalah karo orang anyar dongake dengan bantuan itu bukan maksud tujuan lain kecuali apa maksud tujuan dengan bantuan itu meringankan beban masyarakat supaya jadi masyarakat senjik senang dikir sholawat sebab bupati ini nek dikiran sholawat kaya masyarakat yura ya iso paham ya jadi masing-masing mengeluarkan sesuai dengan keahliannya contoh begini petani kepingin gaya pesawat Rasa Petani ki urusono tanimu, tandurmu ki urusono. urusono Jangan petani-petani kepingin mempunyai cita-cita nggih pesawat. Salah. Petani tetap urusan tani ini sehingga pesawat urusan ini sing ngurusi tetap masing-masing jalan dengan porsinya, tapi masing-masing tidak saling mencaci, tidak saling menyalahkan tapi saling kerjasama. Paham? dan tidak boleh satu sama lain menganu apa menganukan itu bahasa Indonesia nya apa apa tuh menganukan memaksakan lah alah angel memaksakan kehendak seperti tadi yang saya bilang kalau memang ini permasalahan beda itu wajar tapi kalau memaksakan ini yang tidak wajar ayo beda satu arbak do satu karmu pak minggu karmu tapi aja maksa sing padu minggu kudu setu sing setu kudu minggu aja karepe dhewe-dhewe motonge sapi pedhe sing padane setu ya potongan setu sing padane minggu potongan minggu tambahi hari tasrik telu lho sing enak dadi ape saya melu pemerintah ya anak buah pemerintah sing paling luar biasa pemerintah negara kedua aku baik contoh warga negara bagus tidak ngeyelan apa ya Dadi warga negara ngeyel-ngeyel iki. Aja dadi warga negara sing melu aturan negerimu, nggih. Melu aturan nek memang negaramu kuwi ora beres, tapi melu negara liya. Lalu mulai lha di Mekah kan hari Sabtu lah Mekah ki setu ki salat subuh kaya Mekah sisan. Subuh ki salate Mekah ini jam kene jam 10. Enak to? Wong wong kawanan iki seneng ngono kuwi. <laughs> Tanya, Allah. Lo ini kau sholat ini? Lo ini menurut Mekah. Lo saya kan anak buah Mekah. Bukan anak buahnya Hudaya. Saya bukan anak buahnya para tiai dan meringki. Lo negara kene iki karo kono kene perbedaan jame. Jadi melu pemerintahan mriki sebab pemerintah kita juga tidak sembarangan menentukan sesuatu. Dosa lho menentukan sesuatu kalau tidak sesuai dengan aturan agama dia akan dituntut nanti di akhirat oleh orang-orang yang mungkin dia mengikuti dia di saat ada di dunia dituntut nanti tidak gampang orang wani-wani pokoknya aku ini nah, makanya orang Indonesia ini kudu dua. ilmu tapi sing ilmu insyaallah ya gampang kalau insyaallah dua ilmu kemeluas yang akeh belum tentu sing akeh bener orang apa-apa lah aku pada budu ni kok betak dalil-dalil. dalil ni padha orang muda. Melu pemerintah mengatakan melu. Nanti kalau keliru pemerintah ya ben pemerintah sih dituntut jenengan bukan saya jenengan termasuk orang yang tidak salah kalau mengikuti itu. Oke. Ini banyak banyak permasalahan yang masuk di saya masalah perbedaan. Orang sak bingung-bingung ngono kuwi. Wedhus sing dina setu sih ora jenggoten misalnya. Kata sing niku wedhus jenggoten koyo Habib Syekh, ada masalah. Orang apa-apa sakarmu. Wes yang penting daripada ragu-ragu motong itu masih ada waktu anu. Sekali lagi saya mengatakan Kalau kambing satu orang satu. Nek sapi bagi pitu. Wedhus ya aja golek sing cempe. Lho ben saya ini kepingin ada yang mengatakan korban pitik. Alah apa? Kaya ngene kok ngaku wong Islam, ya Islam apa? Pitik nggo korban. Pitik karo mbok potong korban Bismillah Allahu Akbar pitik koplok. Dongake ben notol batumu. Lah masa pitik nggo korban. Lebih katanya kan sak mampunya, sak mampunya iku nek anu haji. Korban itu juga kamu kalau mampu wedhus nek orang mampu wedhus ya ora usah korban, tompo wedhus ngono wae. Di sini terima daging korban. Gitu aja. Sebab apa? Buatan gada harta gak korban Tulisan barangnya. Sebab ada sebab. Sebab tanda tangan tek pendungi limo. Tidak punya duit buat beli wedus. Pula ditekani ke Pak Bupati. Oh, Dan pesan saya Pak Bupati dan semuanya. Kalau sudah diatur jangan membuat membagi korban daging korban dengan cara antri. Jangan. Ojo. Ini merusak Islam. Ojo nganti wong antri nyenteni daging kurban dimanapun jangan. Kita sebagai warga negara Indonesia punya bupati, punya camat, punya lurah, punya RT, punya RW. Dikerjasamakan antara RT eh, daerah berapa golongan orang yang tidak mampu kirim ana ben rt ini sing bagi. Ora antri kaya wong kere. Antri mang kilo wedhus apa sak cupluk ngono tok wae nduk terutama wong wedok-wedok kuwi. Senenge mengkire ngirikan diri. Ku anake limo digowo, Siji digendong dokok kene, siji dokok kene, siji ning bokong, siji ning arep, siji ning nggon sikil gandul. Ibu kenapa ini saya di rumah tidak ada yang saya makan padahal neng omah ki sego akeh panganan ini akeh jadi memiskin-miskinkan diri ditonton karo televisi di jebret nah, kenapa ibu kok datang dari jam satu siang satu hari sebelum hari Ha? bagaimana saya tidak datang satu hari sebelum hari Ha? nangis-nangis iki Mbak kula niki lendelalah wong dukung Karanganyar tadi. Karanganyar kemakmurannya sudah bagus. Karanganyar ngomong ngomong ngono terus selawe yutone ora tekan kok. Karangannya lebih sampai Daerah kota itu kono. Saya sudah dan lah aku sudah sholat dulu. Saya tidak sempat sholat bagaimana anak saya nangis terus. <laughs> Orang sholat ngenteni wedhus sak ceplok. Iki kira-kira wong waras mau mboten waras? Mboten waras. Masjid Istiqlal itu juga setiap tahun mesti anak wong mati, anak wong sing lara. Ngeyel bae bagine kaya ngono. Arep apa masjid Istiqlal? Bagi rasa kaya ngono, itu kan orang-orang sekitar kasih per RT per RW berapa ratus orang. Dia ngono lebih bagus. Orang ngetok-ngetok ke bawah masjid istiqlal matang sapi, sapi ini bapak presiden buat diri sak taruh dulu. Kok dipamer ke karo masjid istiqlal, soteng karo TV. Lah TV kan delalah sapi ini pak presiden dipotong orang mati-mati. Uh, apakah ini gara-gara walk out? Loh, loh ndak lagi iki misalkan misah kan TV iki lho ora waras to. TV iki kadang ngono kuwi, manyelke buat TV. Lah ini di di syuting sing aneh-aneh. Tapi sing beres-beres ora pernah di syuting. Coba kaya ngene di syuting ora mungkin. Bupati lungguh yang ini bayar bantu sapi itu orang mungkin lebih syuting. Korane orang tapi ini ada warga Karanganyar misalnya seluruh weteng bupati ini dimintai bantuan sak yuta orang kayak ingin misalnya Padahal bukan tidak ngasih, tidak pernah tahu. Bengak-bengak lebok ke koran tuntut. Wah, Bapak Bupati yang tidak pernah tahu tentang keluhan rakyatnya. Wah, cangkem memang bangun rasen. Lu kan biasa tak kaya ngono kuwi. Seneng yang ngono-ngono kuwi seneng. Nek gua bisa ngono-ngono kuwi senenge luar biasa. Dan itu mesti payu korane kok. Kaya ngene-ngene ora, apa? Hujan tadi selawatan, ya tidak ada yang pergi. Kuwi ora mlebu. Ora mlebu blas dan saya pesankan ya tadi ojo nanti anak sing bagi model antri, nek enek sing antri tolong foto kirim nang nggonku, sapa sing bagi. Ku tak paranane. Dapake mek kei duit, ora diparani. Parane kei duit, dikandani neh ojo kaya ngono, mesake umat Islam ini, mesake kesian. Mereka-mereka itu mungkin tidak mampu betul, akhirnya mereka memaksakan diri untuk datang mendapatkan itu sedangkan sampai sana malah dapatnya itu sakit. Datangi ke rumah masing-masing. Zaman yang terbaik adalah zaman sewaktu orang-orang kaya berada di pintu orang-orang miskin. Zaman yang baik adalah zaman sewaktu orang-orang kaya berada di pintu kaum miskin. Maksudnya apa? Uang uang sing suka sing godok pintu ne uang orang duen kei. No, ngono ya sing Zaman paling jelek adalah zaman orang-orang miskin berada di pintu orang-orang kaya. Iki zamane. Gara-gara wedhus. Alah apa sakmono tok. Kuwi ongkos nggo mangkat ya. <laughs> Mulih karo rega wedhuse kuwi mau, sak cepluk kuwi mau. Jek larang ongkose, ora mikir, kadang ora mikir. Terus karo abote tenaga itu harga lho itu berharga lho. Rong dina ngadeg ngene gor nganti ngenteni girik. Sing kurang ajar wong Indonesia iki kadang yo nganyelke. Wong saya ini dulu pernah juga model sistem ngantri, ternyata tidak berhasil. Gire itu di fotokopi ping lima. Ya ibu-ibu naik itu. Asli ibu-ibu naudzubillah min dalik. Juga ditunjukkan saya pertama tu yang asli. Masuk. Udu Solo, udu kene Karanganyar aja. Karanganyar ya ora kenal kenal Gire, wong Slawi yuto ya kenal Gire apa men. Waktu itu tunjukkan juga, saya adalah ya lah. Orang tua-tua yang hampir bodoh. Wong tua kan muka-mukanya hampir padha kape, Wajahnya kaya ngono kape wong tua gue. Terus subhanallah waktu itu sudah ngubung balik lagi. Bapak, kartu saya itu hilang. Ini ini saya punya fotokopinya. Waktu kuwi mesake ndelok wong kaya ngono. Karo kimange ki nongol separuh oh, ngono Ya wis tak kei nek. Sing tak titeni kinange. Kira-kira sak jam <laughs> ngarang piye bener kok Satu jam berikutnya muter nah. Lu si kinang kita kan nenek. Bapak ini saya punya gire hilang. Oh, mudah-mudahan jenengan dia hilang ya, Bu. Jenengan kumpul pinter. Bungkusane pun dikalih niku. Boten boten. Akhirnya wedi lari dhewe. Ini kebiasaan bangsa kita juga kadang kaya ngono. Senenge kaya ngono kuwi. Wong ke kita, dadi wong kere kok seneng lho saya heran. Dadi wong miskin itu seneng. Jadi supaya dapat bantuan, tidak mikir saya kepingin bantu ki orang mikir ngono. Pikirannya kepingin jaluk terus bantuan. Ojo, dah dia bangsa Indonesia jadilah orang Islam yang kaya, yang hidupnya membantu satu dengan yang lain, bukan menanti bantuan. Ngono sing api. Okay. Terakhir apa? Ya setelah itu banyak banyak di zaman sekarang ini kejadian-kejadian seperti itu. Mari kita semuanya jadilah orang yang bermanfaat bagi yang lain ya Bapak dan Ibu Insya Allah kita lanjut sholawat sampai jam 3 kurang 45 aho aho keplok-keplok iki gaya jam 3 kurang 5 jam Bismillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi كلوا القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين الخليل المدد المدد المدد يا رسول Senhor. Oh. بآله بيعدل بالنصر وبال أنا أرب بهم وبآله عدل بالنصر بآله عدل بالنصر وبالفرج يا رب عدل بالنصر وبالفرج رحتي الأثير تشدو في ليالي الموت العدل الجلدان صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله one. الحمد لله أوائل سيها Indonesia selamat urip ning donya iku sing الحمد لله وإيسيها الحمد لله وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإنسانه تعالى مجد وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وتوى عليها علمه وبسط لهم من فايق المنة ما جرت به في أمداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحمود فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والبيوت وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعطرت في وجودها أكناف الوجود وبرزت برد العوالم بطراز الذكر اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كحور جهنم لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الكون صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الدقلال وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إنه من سوابه فضل الله على يا حبيبي وفؤادي فادي فادي ضلال حياتنا قلت دول قلت دول قلت دول يا عيني ظنا بقى ترابنا هيا جاء هيا جاء يا عيني أشواق جاء جاء love فيه في شهوده الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور قد بارك الله بالإله الكريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم الله صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول لكل هول من الأموال مقتحم يا رب السترة عبد الله نبي الله محمد نبي فكاسي الله نبي الله محمد معدوسي إيدولاكو نبي الله محمد معدوسي all bulan diam nanti jangan berdesak-desakan dan hati-hati dengan barang bawaan banyak copet-copet soleh dan solehah ya copet melu pengajian kan luar biasa biasanya copetnya yang rokok no. lagi melu pengajian jadi dia nantinya ingin melihat orang yang dicopet masuk surga sing nyopet melebu rokok Ya hati-hati nih, nyopet itu ning pengajian, neng dangdutan ora apa-apa. Padha merokok niku <laughs> gitu maksudnya. <laughs> ya saya pesan Pak Bupati nek buat hari jadi Karanganyar acaranya kaya ngene wayangan bagus wayang wayang dibuat wayangan dari daripada dangdutan sing ora cetha nek arep dangdutan ning omahe dhewe-dhewe setelah musik jogeto karo bojomu dhewe aja ngejak wong liyane rusak lho maksude nek wayang bagus ya tangkap wayangan ben wong-wong Indonesia kenal sama sejarah kenal sama tradisi-tradisi mereka dan pikiran itu lebih nyelamat ke karangannya timbang nekake maksiat nggih insyaallah terus pesan sponsor kalender 2015 Ahbabul Mustafa besok sudah mulai beredar di pengajian di Bustanul Asyidin yang mau memiliki monggo gratis tidak membayar kecuali selama utak ayo gratis sakarepmu orang buat bayar karepmu orang buat bayar karepmu bebas wong pengajian aja kan gratisan kabeh di selama yuto ngono golek kalender selama wutok Ya, <laughs> ya. insyaallah silahkan gitu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi فحين قرب عن وطه هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب والضار الجود الإلهي على أهل الوجود النزيد والسنة الملائكة في التبشير للعالمين تعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله Allahu Akbar wal qudratu kasyafat min'aha kita jangan berdesak-desakan malah maju hati-hati barang bawaan HP-HP dompet-dompet sallallahu alaihi أخذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماج المبرور صلى الله عليه وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وضعفها من الأخوار العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه ويرد الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود وانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رب oh وجود المصطفى حمد ولأهل الكون أسد والسرور قد تجد الله يا نبي السلام عليك يا رسول السلام السلام صلوات الله عليك واضربه يا أهل المثاني فهدر اليمن قرا واستبيئوا بجمال فقفت الإيتاق من الله مرحبا وبجاهك يا إلهي مرحبا جود ومن لكل مقصان مرحبا مرحبا يا نور مرحبا مرحبا حسيني على محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مدعا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجلى bil awwalin wal akhirin wa salli wa Muhammadin bin nabiyyin wa mursalin wa salli wa Muhammadin fi kulli waqtin Muhammadin حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم سبحانك لا نوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حق ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل يسير ويا جابر كل كسير مناسبة ويا صاحب كل فرد ويا مقوي كل ضعيف ويا مغني كل فقير ويا ممن كل مخير ياسر علينا كل عسير فإن تيسير عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نسألك بمعاقد الإنس من أشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك العظم وجهك الأعلى وبكلمتك التامة أن تبدي حاجاتنا يا الله حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع مسايخنا وجميع مسايخ مسايخنا ولأحبائنا ولأقاربنا ولأصدقائنا ولجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين سلمنا من أفاتنا وعذاب الآخرة ومن فتنة ما باليتهما إنك على كل شيء قدير اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم ارفع أمة سيدنا محمد اللهم اشفع أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أحوال أمة سيدنا محمد اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقول لا ينشأ وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك أن نتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا سيدنا يا رسول الله يا يا محمد إنا نتوجه ونتوسل بك إلى ربنا في حاجاتنا لتمضى لنا فاشفئه لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها كل منصور يا جواد يا مأمود يا رحمن يا ودود سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة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 dalam melunasinya Semua yang belum dapat pekerjaan Diberi pekerjaan oleh Allah yang halal Berkah manfaat dunia wal akhirah Semua yang lagi menunaikan ibadah haji Diselamatkan hingga kembali di rumah masing-masing Dengan haji yang mabrur Dan semua yang belum berangkat haji insya Allah di tahun-tahun yang akan datang bisa menunaikan ibadah haji dan umrah dan mendapatkan rahmat berkah dunia wal akhirah pulang semuanya kabul yang lagi sekolah mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam menuntut ilmu mengamalkan ilmu memahami ilmu dan selalu kumpul bersama ulama al-alami amilin dan semoga yang belum mendapatkan pasangan hidup diberi jodoh-jodoh yang soleh solehah Kedua-dua yang mempunyai keturunan anak-anak yang soleh-solehah Selamat dunia wal akhirah Bisirril Fatihah Alhamdulillah kula difoto kalih bupatine. Alhamdulillah tukang foto termahal di dunia. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,